Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum mengenai pembahasan apa kemarin? Mengenai pembahasan masalah tadlis, mudallis, mudallas. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi Fanaqul penjelasan yang kemarin itu ya mengenai contohnya ada orang itu Khalid ada ada orang namanya Khalid dia berkata sesungguhnya Ali berkata seperti seperti ini padahal Khalid itu nggak dengar langsung dari Ali dia melalui jalurnya Muhammad dia sengaja apa Khalid nggak menyebutkan nama Muhammad namanya apa tadlis perbuatannya Khalidnya namanya mudallis paham ya Khalidnya namanya apa mudallis perbuatannya namanya tadlis Paham ya? Karena dia seharusnya menyebutkan haddatsani Muhammad anna Aliyan qala kada wa kada. Iya enggak? Telah menceritakan kepadaku Muhammad bahwasanya Ali berbuat seperti ini seperti ini. Tapi dia ngelangsungan. Langsungan mengatakan Ali berbuat seperti ini seperti ini. Padahal jalurnya seharusnya lewat siapa tadi? Muhammad. Nah, Khalid perbuatan Khalid ini namanya tadlis. Khalidnya namanya mudallis. Paham ya? Istilahnya gitu ya, istilahnya ini contoh aja. Karena di sini namanya Khalid. Nah, barakallahu fikum enggak masalah, kita lihat sini. Fanaqul hadza tadlisun, ini adalah bentuk tadlis, penyamaran pengkaburan. Wa huwa fil haqiqah lam yakdzib bal huwa shadiq. Dia sebenarnya pada hakikatnya enggak bohong dia. Dia jujur. Memang Ali itu mengatakan seperti itu, cuman kan dia harusnya jujur menyampaikan dari mana jalurnya gitu loh. Ya enggak Abdul Ghafur? Eh, contohnya sekarang antum Abdul Ghafur. Ada kabar depan pembensin ada kebakaran misalkan. Kabarnya itu dari Muhammad misalkan. Antum na'am barakallahu fikum, na'am kabarnya itu dari soleh, soleh katanya Muhammad. namanya Soleh pun katanya Muhammad. Antum langsung apa? Mengatakan soleh mengkabarkan kepadaku tanpa menyebutkan apa? Muhammad. Keliru atau tidak? Keliru seharusnya diurutkan. Paham ya? Diurutkan kalau seandainya kabar dari Muhammad berarti nanti apa? Nam telah menceritakan kepadaku Ali. Paham ya? Ali harus mengatakan juga telah menceritakan kepadaku Muhammad. Berarti Muhammad sumbernya misalkan. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu na'am barakallahu fikum. Karena kalau antum ngomong di dekat mobil bensin ada kebakaran, padahal antum enggak lihat. Padahal dapat kabarnya dari saleh misalkan. Berarti apa namanya? Tadlis. Na'am barakallahu fikum. Jadi harus dijelaskan biar jelas dari mana jalur periwayatan kabar tersebut. Kita lihat sini, lakin hunaka ba'dul asbab tahmilur rawi 'ala tadlis. Yang penting. Tapi di sana ada sebab-sebab, ada sebagian sebab yang membawa perawi itu berbuat tadlis. Ternyata ada sebabnya enggak sembarangan ini ya. Nah, ternyata apa? Tidak sembarangan ada sebabnya. Kenapa kok berani-beraninya perawi itu bikin tadlis itu kenapa gitu loh. Pertama, contohnya atau di antaranya ka'an yurida ka'an yuridu rawi an yukhfiya nafsah pengennya perawi itu ingin menyembunyikan identitas dirinya. Li'alla yuqal anhu agar enggak dikatakan tentangnya innahu akhadha an hadha syekh. Perhatikan. Agar enggak dikatakan oh kalau dia sesungguhnya dia mengambil dari syekh ini. Sengaja dia sembunyikan identitasnya. Paham Identitasnya dia sembunyikan. Famatsalan contohnya Nah, ini sebagai contoh. Aw ini contoh yang pertama ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu tuannya Perawi tadi tujuannya ingin menyembunyikan identitas dirinya biar nggak nampak. Karena kalau nampak orang tahu, paham ya? Contohnya ada orang namanya Saleh. Saleh bin Mahmud. Perhatikan ya, Saleh bin Mahmud. Saleh bin Mahmud ini terkenal kalau ngambil kabar dari orang pendusta. Akhirnya dia menyembunyikan apa? Identitasnya. Saleh gitu pak. Kan Saleh banyak ada Saleh bin Muhammad, Saleh bin Zaid, eh, Saleh bin eh, barakallahu fikum, bin Ja'far misalkan. Nah, akhirnya kalau haddatsani Saleh. Akhirnya apa? Orang saleh yang mana ini loh? Paham ya? yang mana ini? Karena kalau nampak qala haddatsani Saleh bin Mahmud misalkan, mau berarti ini pendusta nih. Karena kabarnya dari pendusta seringnya kalau Saleh bin Mahmud. Paham belum? Sengaja dia sembunyikan identitasnya tadi biar enggak nampak gitu loh. Kita lihat. Aw akhfa dzalika li gharadin siyasiyin, ya Allah musta'an. Atau terkadang seorang perawi sengaja menyembunyikan. Nah, barakallahu fiikum bikin tadlis karena tujuan politik siyasi. Masalah politik aja masuk ini bayangkan ini. Siyasi. Nah, tujuan politik. Aw li annahu yakhsha 'ala nafsihi min sultanin aw nahwi. Atau terkadang membuat tadlis itu sebabnya apa? Dia takut khawatir terhadap dirinya dari penguasa atau yang semisalnya. Takut kalau ketahuan penguasa akhirnya dihukum Akhirnya dia bikin apa? Tadlis penyamaran. Nah, kita lihat. Auli ghairdalik minal asbab ukhra atau yang selain itu dari sebab-sebab yang lainnya. Auli adli anna syaikha alladhi asqatahu ghairu maqbulir riwayah. Atau perhatikan baik-baik ini, atau dalam rangka syekh yang dia hilangkan, yang dia gelapkan, yang dia samarkan tadi itu, syekh yang tidak diterima riwayatnya karena khawatir nanti disebutkan itu nampak nampak penyakit hadisnya, paham ya? Akhirnya sama dia digelapkan. Syekhnya enggak disebutkan. Paham belum? Syekhnya enggak disebutkan namanya. Allah musta'an. Imma kaunihi dha'ifal hifdz, imma karena syekhnya itu lemah hafalannya, li kaunihi qalilad din, atau syekhnya tersebut, gurunya tersebut adalah apa? Na barakallahu fikum, nam sedikit ilmu agamanya au li anna syekhahu alladhi rawa anhu aqallu martabatan minhu atau syekh yang dia meriwayatkan darinya itu apa? Kedudukannya di bawah dia. Au ma asbah dzalik atau yang semisal itu. Contohnya apa contohnya ini? Contohnya nah barakallahu fikum dia dapat kabar dari syekh yang bisa dikatakan terkenal tapi melalui muridnya, melalui santrinya. Kan kalau yang namanya guru ustadz itu kan sangat gengsi kalau menukilkan kabar dari santrinya. Nah, akhirnya karena gengsi tadi itu dia nggak nyebutkan nama santrinya. Langsung Haddatsani Syekh Shalal Fauzan. Paham ya? Telah menceritakan kepada Syekh Shalal Fauzan. Dia enggak pernah ketemu. Paham ya? Enggak pernah ketemu. Orang-orang bayangannya bagaimana ketika dengar lafaz itu? Oh, berarti ustadznya ketemu Syekh Shalal Fauzan, ya enggak? Padahal ustadz ini ngomong kayak gitu pun dapatnya dari siapa? Santrinya dari Abdul Ghafur. Eh, contohnya aja, contoh ya. Contohnya harus sebutkan haddatsani Abdul Ghafur. Paham ya? Anna Syekh Shalal Fauzan yaqul gitu. Paham ya contoh aja ya Abdul Ghafur ya? lah bahas nam khair insyaallah. ya Maksudnya gitu, maksudnya itu enggak usah gengsi gitu loh, walaupun kabar dari santrinya pun enggak masalah. Paham ya? Enggak masalah. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Al-muhim kata beliau yang penting anna aghrada iskot syekh katsirah ghairu mahsura Yang penting kata beliau, tujuan-tujuan dijatuhkannya, digelapkannya, dihilangkannya namanya syekh itu banyak sekali tanpa ada batasan kata beliau. Lakin aswa'uha an yakuna syekh ghaira adlin ini. Yang paling jeleknya itu karena syekhnya tidak apa memiliki sifat adalah. Kalau disebutkan takut nanti hadisnya rusak. Kan orang membuat tadlis itu fungsinya diantaranya biar memperindah apa? sanatnya. Memperindah sanat hadisnya. Kalau dia nyebutkan syekhnya yang dia tuh syekhnya tidak memiliki muru'ah, syekhnya yang suka mabu-mabuan, syekhnya suka berjudi misalkan kalau disebutkan namanya situ, ngerusak nilai hadis itu loh. Paham belum? Akhirnya masjidnya dijatuhkan, dihilangkan, nggak sebutan syekhnya. Paham maksudnya ini ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya ada eh, barakallahu fikum syekhnya ini namanya konbur. Konbur. Konbur itu misalkan ya. Konburun. Nah, dia nggak mau nyebutkan haddatsnya konbur, enggak mau dia. Karena konbur ini dia memang kalau masalah hadis Masya Allah cuman dia ahlu asing. Nah, ya, dia kalau dengar dengar beneran tapi dia kalau pulang dan dengar mabuk-mabukan, minum khamer. Paham ya? Kemudian intinya apa? Ngefly lah itu istilahnya ya. ya? Nah, barakallahu Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia karena khawatir nanti merusak keindahan hadis tadi itu, dia sengaja konbur tadi nggak disebutkan. Ngam ya? Padahal jalur riwayatnya lewat dia gitu loh. Paham maksudnya insyaallah ini ya? Naam. Jadi secara globalnya soalnya antum udah paham semuanya tinggal dipraktekkan aja. Maksudnya praktekkan bukan praktek tadlis ya. Maksudnya praktekkan tuh meneliti, mengecek sendiri gitu ya. Kalau tadlisnya dan dipraktekkan. Mau kemana? Mau ke toko pojok. <laughs> pojok situ tahunya nih pojok di sana. Itu jangan, dan dipraktekkan ya. Allah musta'an. Kalau tadlisnya jangan dipraktekkan. Fayusqituhu min adli an yusbiha al hadis makbulan jangan ya Dijatuhkanlah guru tadi. Guru yang tidak memiliki sifat adalah tadi digelapkan, dijatuhkan, dihilangkan agar hadisnya itu apa? menjadi makbul diterima. Kan nggak nampak. Coba kalau hadisnya nampak bahwasanya ada seorang perawi yang yang rusak tadi itu, yang kriterianya tidak memiliki sifat adalah, mungkin dibicarakan lagi. Li'anna hadza yatarattabu, karena yang seperti ini nam yatarattabu alaihi ahkam syar'iyyah katsirah. Karena yang seperti ini yang namanya tadlis seperti ini barakallahu fikum. Nam ini apa? akan melahirkan hukum-hukum syar'i yang banyak sekali. Nah, maksudnya bagaimana maksudnya nanti berkaitan masalah hukum ini bagaimana gitu loh. Paham ya? Nah, ada tadlisnya apa tidak di situ nanti? Wa rubbama yakunul hadis makduban min qibal syekh saqit. Karena bisa jadi hadis tersebut hadis yang didustakan yang sumbernya dari apa? Syekh yang sengaja dijatuhkan dihilangkan dari itu. Paham belum? Khawatirnya di situ harus sebutkan dulu. Syekhnya itu siapa? Ma'ruf atau tidak? Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Wala yuqbal haditsul mudallis dan hadisnya seorang mudallis enggak diterima walau kana rawi siqatan walaupun perawinya siqah illa idza sarraha at-tahdhib bit-tahdhib wa qala haddatsani fulan aw sami'tu fulanan fa hina idan yakun muttasilan kecuali kalau perawi yang siqah tadi yang dia itu ternyata mudallis itu terang-terangan di tempat yang lain dengan apa tahdis paham belum terang-terangan di tempat yang lain dia mengatakan haddatsani fulan atau terang-terangan sami'tu dan berarti benar-benar dia itu mendengar, benar-benar bertemu berjumpa dengan guru tadi. Fahinai dan yakun mutasilan maka yang seperti itu barulah dihukumi mutasil. Termasuk salah satu perawi yang disebut oleh, para ulama sebagai contoh adalah apa? A'mas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebagian mereka ada yang menjulukin nam A'mas memiliki memiliki an'anah, paham ya? Kemudian sebagian mereka ada yang terkadang memiliki apa? memiliki terjatuh dalam tadlis. Cuman tadlisnya itu bisa dikatakan enggak membahayakan. Karena terkadang terang-terangan di tempat yang lain dengan lafaz tahdis. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai Syu'bah bin Hajjaj kemarin mengatakan apa? Bahayanya tadlis itu? Na'am, la azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau seandainya aku berzina itu lebih aku sukai daripada membuat tadlis. Paham ya? Pemenyamaran atau pengkaburan tadi. Na'am barakallahu fikum wa hafidhukumullah. Al-qismu Sani tadlisus syuyukh. Pembagian yang kedua adalah tadlisus syuyukh, penyamaran penggelapan syekh. Wahuwa wah alla yus Wahwa Allah yuskito kita syekh walakin yasifu bi awsafin la yu'raf biha. Tapi dia enggak menjatuhkan, enggak menggelapkan syekhnya. Syekhnya disebutkan Cuman dengan menyebutkan apa? Sifat-sifat yang nggak dikenal gitu loh. Syekh ini sebutkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya dia eh, Muhammad bin Saleh sananya. Paham ya? Nah, Muhammad bin Saleh karena biar enggak ketahuan, dia Muhammad At-Tayyar misalkan. Qala haddatsani Muhammad At-Tayyar. Paham ya? Jadi orang kan, "Tayyar siapa ini?" Kalau misalkan sebutan Muhammad bin Saleh mungkin ma'ruf ketahuan itu. Kalau oh, ini ini mungkin perawinya dikatakan syekhnya ini dhaif atau semisalnya. Tapi untuk mengelabui dengan sifat-sifat yang tidak dikenal itu. Qala haddatsana Muhammad At-Tayyar. Telah menceritakan kepada kamu Muhammad At-Tayyar. At-Tayyar itu apa? Pilot. Eh, nah, nyopir pesawat sudah ada waktu itu ya. Belum ada ini contoh aja, contoh aja. Contoh aja tadlis itu seperti itu. Nyebutkan nama syekhnya nyebutkan, cuman nyebutkan dengan sifat yang enggak dikenal gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, rinciannya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.